وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fidin, Azakumullah Para pendengar Radio Roja Dimanapun Anda berada Baik yang Anda di dalam rumah Maupun Di dalam perjalanan Ataupun Yang ada Di tempat-tempat yang ramai seperti warung atau mereka yang sedang bertugas dengan tugas masing-masing pada malam yang berbahagia ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua dalam hidayahnya Alhamdulillah pada malam ini kita lanjutkan kaidah yang ke-16 Kaidah yang ke-16 tentang kaifa tahfazul Quran. Bagaimana menghafal Al-Quran? Syekh Yahya Al-Ghazani memberikan kaidah kepada kita yang ke-16 yakni al-muraja'atul munazamah tusabbitul mahfuz bahwa murajaah yakni mengulang-ulang hafalan dengan cara yang teratur maka akan menguatkan hafalan yang telah ada pada kita. Murajaah adalah tahap yang sangat penting lebih penting dari ketika kita menghafal. Bahkan lebih berat dari ketika kita menghafal. Karena menghafal adalah menambah ilmu yang baru. Sedangkan murajaah adalah mempertahankan ilmu tersebut agar tetap ada di dada kita. Mudah bagi seseorang untuk menghafal, akan tetapi merajaah membutuhkan kekuatan dan kesabaran jiwa seseorang khususnya di awal-awal murajaah. Murajaah sebagaimana yang pernah kami sampaikan ada yang melakukannya sebagaimana para sahabat bagi yang telah menghafal Al-Qur'an yakni as yakni tujuh hari murojaah selama tujuh hari ada pula yang melakukannya enam hari di mana yang satu hari adalah untuk beristirahat. Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi mengutip perkataan Al-Imam Ja'far As-Sadiq yang berkata al-qulubu turbun hati-hati manusia adalah seperti tanah wal ilmu gharsuha dan ilmu adalah tanamannya wal mudzakarah ma'uha dan mudzakarah ay murajaah itu adalah airnya fa idza qata'a an turbi ma'uha jaffa gharsuha apabila putus tanah itu dari air maka tanamannya menjadi kering. Demikianlah kepentingannya murajaah atau muzakarah. Sehingga <clears throat> tidak lagi kita berkata saya hafal surat An-Naba. Lalu ketika saya sudah selesai menghafalnya saya pindah menghafal surat An-Nazi'at. Lalu An-Nazi'at saya hafal, An-Naba'nya lepas. Ya. Tidak lagi kita berkata seperti itu. Karena kita telah mengetahuinya bahwa hati kita itu ibarat ladang yang kita tanami kita tam kita tanami tumbuhan annaba. Lalu kemudian setelah tumbuh ya, dan besar, maka kemudian kita ingin menanam surat yang lain, surat An-Nazi'at. Maka sementara kita menanamnya, jangan lupa menengok ya, yang telah kita tumbuhkan terlebih dahulu yaitu surat An-Naba tersebut. Tengoklah dia dan sirami dia. Sehingga surat tersebut masih tetap utuh dalam hafalan dan hafalan yang baru pun kita tumbuhkan dengan baik. Karena itu berulang-ulang kami sampaikan bahwa murajaah sangatlah penting, lebih penting dari menghafal Al-Quran itu sendiri. Orang yang sudah hafal juz amma misalnya, sementara dia menghafal juz ke-29, maka juz amma yang telah dia hafal paling tidak dia murajaah selama empat hari yakni juz amma tersebut dibagi menjadi empat seperempat dibaca pada hari pertama seperempat dibaca pada hari kedua seperempat dibaca pada hari ketiga dan seperempatnya pada hari yang keempat. Mungkin kita membutuhkan waktu untuk membaca seperempat juz tersebut paling lama 20 sampai 30 menit. Adapun bagi yang lancar mungkin hanya mencapai 15 menit. <clears throat> Misalnya dia membaca hari pertama juz amma tersebut dari surat An-Naba sampai dengan surat Idza syamsu kuwirat. Kemudian hari kedua dia baca dari Wailul lil mutaffifin sampai wassama iwattariq hari ketiga dia membaca sabbihis marabbikal a'la sampai wadduha lalu hari keempat mulailah dia dari alam nasrah sampai annas Waktu-waktu yang lain yang sangat banyak bisa digunakan untuk menambah hafalan kita. Bisa digunakan untuk hadir di majelis ta'lim. Bisa untuk mempelajari yang lain. Itu bagi yang telah hafal satu juz. Jika kita telah hafal dua juz, maka kita bagi menjadi empat setengah jus pada hari pertama, setengah jus pada hari kedua, demikian pula pada hari ketiga setengah jus dan hari keempat setengah jus. Sehingga kita membaca juz 29 surat Tabarok. Kita baca sampai dengan surat Nuh. Lalu kemudian hari kedua mulai surat jin sampai dengan wal mursalat lalu kemudian hari ketiga kita membaca surat an-naba sampai dengan was-sama'i wat-tariq dan hari keempat sabbihis marabbikal a'la sampai dengan an-nas Demikian pula apabila kita telah hafal lima juz, maka kita bagi menjadi lima. Apabila kita telah hafal tujuh juz, maka kita bagi menjadi tujuh. Apabila kita telah hafal lima belas juz, maka kita bagi menjadi ya, tujuh hari. Dua juz, ya, setengah pada hari pertama, dua juz setengah pada hari kedua, kemudian hari-hari yang lainnya ya, dua juz. Dan apabila telah selesai semuanya, maka kita membaca pada hari pertama lima juz dan seterusnya sampai hari keenam. Maka dengan demikian insyaallah taala hafalan kita dengan izin Allah akan terjaga. Dan memang kita harus mengakui sifat kita sebagai manusia ya, lupa. Dan itu wajar. Akan tapi apabila kita banyak murajaah maka akan mudah bagi kita mengingatnya kembali. Kaidah yang ke-17 sekarang. Kata Syekh Yahya, al-fahmu syamil yuaddi ila ila al-hifzil mutakamil. Memahami ayat-ayat yang kita hafal secara menyeluruh akan membawa kepada hafalan kita yang semakin sempurna. Khususnya, ya, khususnya bagi kita orang-orang dewasa yang memulai menghafal ya, setelah dewasa, maka butuh kepada tambahan memahami ayat-ayat tersebut berbeda dengan anak-anak. Anak-anak cukup bagi mereka menghafal walaupun dia tidak faham apa yang dia baca akan tetapi hatinya dan kekuatan hafalannya masih cukup buat menampung seluruh hafalan yang diberikan kepadanya. Tentunya setelah anak-anak itu dewasa dan memahami din ini, insya Allah dia dapat memahami apa yang dia telah hafal dan yang akhirnya dia pun akan menambah kekuatan hafalan yang ada padanya. Bagaimana menghafal dengan memahaminya tentu saja membutuhkan ilmu. Al-Quran dengan bahasa Arab. Karena itu sebaiknya kita selain menghafal Al-Quran, kita membutuhkan bantuan dengan belajar atau mempelajari lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Karena dengan memahaminya, mengerti isinya, maka akan membantu kekuatan hafalan kita dalam membaca Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran ini yang pertama kita membaca terjemahnya Alhamdulillah terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia telah demikian banyak silahkan kita membaca terjemahan Al-Quran bagi yang belum mengerti bahasa Arab terjemahan yang telah diterbitkan oleh negara kita melalui Departemen Agama. Silahkan dibaca ya, terjemahannya. Selain terjemahannya, apabila kita membaca Al-Quran terjemahan yang dikeluarkan Departemen Agama, mungkin perlu juga kita membaca mukaddimahnya. Karena di sana banyak faedahnya yang kita bisa bisa temui. Kemudian untuk lebih jauh lagi mengetahui makna dan memahami isi Al-Qur'an tersebut, kita bisa merujuk kepada kitab tafsir Al-Quran. Silahkan membuka kitab tafsir Al-Quran Ibnu Kasir yang ditulis oleh Al-Imam Ismail Ibnu Kasir. Mengapa kita membaca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir? Karena tafsirnya adalah tafsir bil maksur. Artinya bil maksur yakni dengan asar. Asar baik itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan asar Rasulullah, sunnah maupun asar sahabat maupun at-tabi'in. Dan Al-Imam Ibnu Katsir sendiri dalam mukaddimahnya menjelaskan sebaik-baik tafsir yaitu Al-Quran bil-Quran kemudian Al-Quran bis sunnah kemudian Al-Quran biaqwali as-sahabah baru kemudian dengan lughah dengan demikian Alhamdulillah kita diberikan kemudahan khususnya pada zaman sekarang ini lebih-lebih tafsir Ibnu Katsir tersebut telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia. Maka bagi yang ingin silahkan membaca tafsir tersebut untuk lebih memahami isi dari Al-Quran khususnya bagi mereka yang ingin yang ingin menghafal Al-Quran. Mengapa kita harus memakai tafsir bil maksur? Karena ada tafsir yang lain yang namanya tafsir bil ra'i dengan pendapat ya dengan akal pikiran sendiri. Dan nah, tafsir ini untuk sementara kita pending dulu. Kita lebih selamat membaca tafsir ya, yang ditulis oleh para ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran dengan As-Sunnah. Al-Quran dengan Qawlus sahabah Wa tabi'in Adapun Tafsir dengan akal, pikiran Maka hendaklah kita menjauhinya Karena kebanyakannya jatuh pada kesalahan-kesalahan dalam tafsir Al-Quran. Karena itu lihatlah ya, kitab-kitab tafsir tersebut maka apabila kita mendapati kitab tersebut dipenuhi dengan hadis-hadis Rasulullah dipenuhi dengan perkataan para sahabat maka itulah yang dinamakan tafsir bil maksur <clears throat> Adapun apabila kita dapati yang selain itu maka itu adalah tafsir dengan pendapat pendapat manusia. Dengan demikian, maka kita akan selamat dalam memahami Al-Quran yang sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan Allah maksudkan buat kita untuk menerimanya. Inilah kaidah yang ke-17 yang mudah-mudahan dapat kita fahami dan dapat membantu kita untuk menguatkan hafalan kita ya, dan akan memudahkan kita untuk bermurojaah. Wallahu a'lam bishawab.